Baik, sebelum kita lanjutkan seperti biasa kita meroja dulu agar apa yang telah disampaikan lebih mantap dan yang kurang faham menjadi lebih faham. Ya. Bimada yu'rafu al-ism? Apa zur'ah? Dengan apa isim dikenali? Yu'rafu bi al-ism. Bimada yu'raf? Ya. Ya. Yeah. ما هو أنفع علامات الاسم لماذا Ya, al-isnad ilaih wa anfa'u alamat al-ism. Jadi tanda yang paling penting dari isim adalah al-isnad ilaih. Kenapa? Tu'rafu bihi ismiyatu ad-dhamair. Kadzalika ma al-mausulah. Kemudian bimadza yu'rafu al-fi'l? Ya. Al-fi'lu yu'rafu biqad wa sin wa sawfa wa ta'i sakinah. Sebelum itu ada tambahan yaitu terkait dengan alif lam. Alif lam di sana ada beberapa macam. Ya, tidak semuanya masuk ke isim. Alif lam yang pertama ataupun al yang pertama adalah al al muarifah. Al yang memakrifahkan, al mu'arifah, bukan muarrafah ya. Al mu'arifah, alif lam yang memakrifahkan. Contohnya al masjidu kabirun. Alif lam yang masuk ke masjid adalah apa? Alif lam al muarrifah. Semua isim-isim yang kemasukan alif lam al mu'arifah ataupun semua kalimat yang dimasuki al al muarrifah maka dia adalah apa? Isim. Kemudian yang kedua, alif lam az-zaidah, alif lam tambahan. Tidak mempengaruhi maknanya seperti yang masuk pada nama-nama Al-Abbas ya dalam ucapan penyair katanya itu Al-Walid ibn Al-Yazid mubarakan ya itu Al-Walida ibn Al-Yazid mubarakan di sini masuk pada nama yaitu Walid dan Yazid yang sudah ma'rifah dimasuki padanya alif lam. Di sini alif lamnya tambahan saja, bukan yang memakrifahkan isim karena Isim alam sudah ma'rifah. Ya, juga alif lam tambahan masuknya hanya ke isim. Kemudian yang kedua alif lam al-mausulah. Alif lam al-mausulah. Ada khilaf di antara ulama terkait dengan alif lam al-mausulah. Apakah dia khusus masuk ke isim atau juga bisa masuk ke fi'il? Yang rojih bahwasanya dia masuk hanya ke isim. Adapun contoh alif lam yang masuk ke fi'il seperti ucapannya penyair ma anta bil hakamil ladzi ma anta bil hakamil turba hukumatu wala silin wala dhira'in wal jadali di sini kita dapati ada alif lam masuk ke fil mudhari ya ma anta bil hakamil turba ma anta bil hakamil turba hukumatu engkau bukanlah seorang hakim yang boy keputusannya lihat ma anta bil hakamil turbo al turbo ya di sini fi'il mudhari dimasuki apa alif lam ini sebagai dalil bagi mereka-mereka yang mengatakan bahwasanya alif lam mausulah juga masuk ke apa ke fi'il mudhari dijawab oleh yang lain bahwasanya boruroh, darurah wallahu alam ya kemudian yang ke berikutnya dari alif lam adalah alif lam yang dia khusus masuk ke fi'il ini maknanya istif, istifham. Maknanya istifham seperti yang dihikayatkan oleh Kutrub. Salah seorang ahli nahu. Dia menghikayatkan ucapan orang Arab. Al-fa'alta, al-fa'alta, maksudnya apa? Gitu. al faalta gitu. Al-fa'alta, jadi di antara alifam. ada yang bisa masuk ke fi'il dan maknanya dan maknanya istifham. Al-fa'alta, apakah engkau telah mengerjakannya? Nah, itu alif lam apa? Istifhamiyah dikaitkan oleh Kutrub. Kemudian fi'il mudhari ataupun alamatul fi'il yang qasim ila kam qismin ya yaqi tanda-tanda fi'il terbagi kepada berapa bagian salafa salasati aksam tiga bagian yang pertama apa mush mushtarak ya yang kedua muhtasun bi al-fi'li al-mudhari, kemudian yang yang berikutnya yang ketiga al muhtasun bi al-fi'li al-madhi, iya kan? Tanda-tanda fi'il itu terbagi kepada tiga bagian. Yang pertama tanda yang mustarok masuk kepada fi'il madhi juga masuk kepada fi'il mudhari. Yang kedua tanda yang muhtas hanya bisa masuk kepada fi'il mudhari, kemudian yang lainnya hanya bisa masuk kepada fil madhi. Apa itu tanda yang musyarak bisa masuk kepada fil mudhari dan fil madhi? Hati. Ya, Hah, sin? Apa? Qad. Ya, qad bisa masuk kepada fil madhi juga masuk kepada fil mudhari. Apa makna qad ketika masuk kepada fil madhi? Ada berapa maknanya? Ada dua. Yang pertama takrib contohnya Qad qamatis shalah. <laughs> Takrib itu kan. Kemudian yang kedua mananya Pak Qad? Tahqiq, sebutkan dulu maknanya. Jangan langsung contohnya. Tahqiq itu apa? Qad aflaha man zakkaha atau qad aflahal mu'minun. Itu bermakna apa? Tahqiq. Kemudian qad kalau masuk kepada filmu mudhari maknanya apa? Zur'ah. Ada berapa makna? Qad kalau masuk kepada filmu mudhari kemarin terlewatkan tapi sudah dibahas di kitab Tuhfah. Apa mananya? Qad kalau masuk kepada film mudhari. Taklil contohnya Contohnya Qad yajudul bakhilu Terkadang orang yang kikir itu berbuat dermawan Terkadang Iya. Kemudian yang kedua Taksir contohnya Saya bisa contohin <laughs> Contohnya Qad Qad Contoh kod masuk kepada film mudore bermakna tah. Apa? Taksir, ya. Contoh ya, Kod. Yan jahul mujtahidu. yan jahul mujtahidu. Seringkali orang yang sungguh-sungguh itu lulus. Ada lagi di sana makna yang ketiga dari kod ketika masuk kepada film mudore itu tahqiq, kepastian. Ini banyak di dalam Al-Qur'an di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah mengetahui berbolak-baliknya wajahmu ke langit. Juga firman Allah yang lain, eh, Qad Allahul mu'awwiqina minkum. Qad Allahul mu'awwiqina minkum. Allah subhanahu wa ta'ala sungguh mengetahui orang-orang yang berlambat-lambat di antara kalian. Nah itu, dihafalkan ya. Jadi, matan dihafalkan, definisi dihafalkan, kalau ada syarat-syarat juga dihafalkan, Kemudian juga i'rab dihafalkan. Iya. Kemudian Bimada yu'rafu al-fi'lul madhi? Dengan apa fi'il madhi dikenali? Ya, misal, misaluh contohnya apa? Contohnya apa? Qamat, qa'adat ni'ma, bi'sa, laisa, asa itu isim atau fi'il? Man? Apa dalilnya bahwa saya ni'ma, bi'sa, laisa itu adalah apa? E, fi'il bukan isim. Sebagian mengatakan seperti orang-orang Kufah mengatakan ni'ma itu isim. Contohnya kata mereka ucapannya seorang yang dia dikabari e, dengan kelahiran seorang anak wanita dia mengatakan mahia bini'mal waladi. Masuk di sini kepada nikma ba. Ma hiya bi waladi. Tuh, dimasuki ba. Berarti bukan fi'il. Iya. Apa isinya fi'il? Tandanya apa? Kenali dari apa? ya masuknya ta'u ta'nis as-sakinah yang roji bahwasanya ni'ma bi salaisa asa adalah apa? Fi'il, bukan isim. Adapun ucapan mereka orang Arab yang mengatakan ma hiya bi walad itu ditakwil. Jadi ba aslinya bukan masuk ke ni'ma, masuknya kepada isim mahia biwalid biwaladin makulin fi ni'ma alwalad demikian pula bisa ketika ada seorang uh, yang dia berjalan menuju kekasihnya kemudian dia mengendarai satu kendaraan yang uh, loyo dia mengatakan nekma sair ala bisa alair air sair sair ala bisa Al-air, ala bisa di sini. Sebaik-baik perjalanan dengan sejelek-jelek kendaraan. Ni'mas sair ala bi'sal air. Ini juga ditakwil dengan takwilan tadi. Ala airin makulin fihi bi'sal air. Silahkan dimerujah lagi ya. ini juga laisa. Dan di sini asa. Saya mau tambahkan tentang asa. Asa itu ada tiga keadaan. Dicatat. Asa ada tiga keadaan yang pertama, dia sebagai fi'il yang jamid, beramal beramal merofakkan isimnya dan menasobkan khobarnya. Ya. Dan khobarnya biasanya berupa fi'il mudore Bergandengan dengan an, ya. Khobarnya adalah fi'il mudore yang didahului dengan an. Contohnya apa? Asa rabbukum ayyarhamakum. Allahu ayyatiya bil fathi. Atau contoh yang lain asa Muhammadun ayyakuma. Nah, itu. I'rabnya eh, asa fil madhi mabni ala al fath al muqaddar. Kemudian pada contoh tadi asa Muhammadun an Muhammadun adal ismu asa. Isimnya asa marfu' wa alamatu rafihi ad-dhammatu zahiratu ala akhirih. Kemudian an yakuma an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Yakuma fi'lun mudhari' mansubun bi an wa alamatu nasbi al-fathah al dhahira ala akhirih wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Ah, al-masdar al-muawwal, masdar muawwal dari an bersama fi'ilnya fi mahalli nasbin khabar asa. Maknanya biasanya harapan, harapan. Maknanya roja. Apa contoh yang lain? Tadi asallahu ayatia bil fathi. Asa rabbukum ayyarhamakum. Apa lagi? Asa Gimana? Fahal asaitum gitu. Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi. Ya, mana isimnya? Ta itu asaitum. Khobarnya an tufsidu, ya kan? Yang lain? Punya hafalan? Hah? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum. Kemudian yang lain yang banyak contohnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, asa kalau tadi tambahkannya, asa yang apa tadi? Jami dan nakis, itu tambahan nakis. Nakis kenapa dikatakan nakis? Karena dia tidak cukup dengan yang rofaknya, eh, tidak cukup dengan yang rofaknya, masih butuh kepada yang nasobnya. Seperti halnya apa? Kana itu. Hatinya saja maknanya di sini harapan. Kemudian asa yang kedua adalah asa yang merupakan fil yang tam, fil yang tam. Dia cukup dengan fa'ilnya saja. Ini terjadi ketika ada satu isim yang disandarkan kepadanya. Contohnya fa'asa an tuhibbu syai'an fahuwa khairul lakum wa asa an syai'an fahuwa Eh, fa'asa antu hibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Eh, asa antu hibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Di sini asa seperti tadi. Fil madhi ya jamid tam mabni 'ala al-fath al-muqaddar. Ah, annya harfu masdarin istiqbalin. wa nasbin. Kemudian antu hibbu tuhibbu filun mudhari mansubun bi an. Wa alamatu nasbihi hadzun nun li'annahu minal afalil khamsah ya kan. Al wawu dhamir muttasil mabni ala sukun fi mahalli rafin fa'il. Ah, masdar muawwal min an wa ma ba'dah fi mahalli rafin fa'il. Fa'ilnya apa? Asa. Nah itu asa yang kedua. Jadi seperti kana itu ya. Karena kan ada yang nakis. Karena yang nakis itu butuh kepada isimnya dan khobarnya. Adapun karena yang apa? Tam cukup dengan fa'ilnya. Seperti Kanal motor Hujan terjadi ataupun turun. Cukup itu. al motor sebagai fa'ilnya. Demikian pula asa. Ada yang dia nakis. Butuh kepada yang marfuknya dan nasabnya sekaligus. Ada yang tam. Cukup dengan fa'ilnya saja. Dan fa'ilnya biasanya berupa masdar awal Dari an dan fi'il. Banyak di dalam contoh yang lain. Apa contohnya kira-kira? Setelah asaan. Seperti, tadi, asaan tuh tuhibbu syai'an fahuwa lakum. Kalau di situ ada isimnya, kemudian ada khobarnya berarti asanya naqis. Kemudian asa yang ketiga, ini asa yang merupakan huruf. Kapan itu terjadi? Asa sebagai huruf ketika setelahnya adalah isim yang mansub. Ketika dia bergandengan dengan isim yang mansub. Seperti ucapannya penyair, Asaha naru ka'sin allaha. Asaha naru ka'sin allaha. Asaha naru ka'sin allaha. Haknya di sini sebagai kemudian asa kalau huruf ya. Itu amalannya seperti la'alla, menasubkan isim merofakan khobar. ya Amalannya apa? Menasubkan isim merofakan khobar. Asaha naru ka'sin allaha. Semoga saja itu adalah hati inggunya kaas kaas nama seorang wanita. Allah semoga saja. Maka Arabnya ya asa adalah harfun. Harfu taroji juga, harfu taroji. Mabni. ya kemudian haknya adalah apa? Domir mutasil mabni ala sukun fi mahalli nasbin ismu asa gitu. Kemudian ya, naru naru adalah apa? Khobar asa. Marfu wa alamat rafi dhammah zahirah ala akhir wa mudaf mudhaf. Ka'sin mudhafun ilaih. Ya. Sri Fahmi ini asa ada tiga keadaan. Yang pertama sebagai apa? Sebagai fiil yang nakis. Yang kedua sebagai fiil yang tam. Yang ketiga sebagai huruf. Amalannya seperti la'alla. menasubkan isim dan merupakan khobar. Ah, ingat-ingat ini sering kita dapat ya asa dalam Al-Quran. Jangan sampai bingung ketika untuk menjumpai kalimat asa. I'rabnya bagaimana? Ya beda antara i'rabnya asa an tuhibbu syai'an dengan asallahu ayyarhamakum atau asa rabbukum ay yarhamakum. Kemudian di murajah ya ditulis dan di murajah kalau ada yang belum paham ditanyakan. Wa mudhari'un ya bimadza yu'raf Ya bihaqi bimadha yu'raful mudhari' dengan apa fil mudhari dikenali? dengan lam. Kenapa di sini hanya disebutkan satu tanda saja dari film mudhari yaitu lam? Hah? Karena lam itu dilebur bersama fil mudhari yes. seperti menjadi satu kata. Ya, tadinya fil mudhari itu maknanya hal dan istiqbal, setelah kemasukan lam menjadi madhi maknanya. Ya, ketika dikatakan lam akum, saya belum berdiri. Sebelum saya ngomong saya belum berdiri. Nah, itu kan madhi. Ya. Kemudian belum hadir ya kemarinnya. Apa surah? Mata yuftahu awalul mubarak wa mata yudom. Ya, kapan fi'il mubarak itu awalnya di fathah, kapan di domah? Eh, di dhamma ketika fil madinya terdiri dari empat huruf. Apakah empat hurufnya ini asli ataupun tambahan salah satunya? Iya. Kemudian selain itu maksudnya apa? Yang sulasi dan humasi dan sudasi. Kalau subai ada enggak? Enggak ada ya. Apalagi sumani. Ya, enggak <laughs> ada. Ya. Kemudian Mahia az-zawaid al-arba' allati la budda min wujudihi fi mada awali al-mudhari'. Ya. Apa az-zawaid al-arba'? Ya, ya al-hamzah wan nun wal ya wa ta. Yajma'uka qauluk madza? Na'aitu atau anaitu. Iya. Kemudian ya, sekarang kita masuk ke pembahasan yang berikutnya. Jadi dimungkinkan ya. Matanya mungkin, faham syarahnya, faham apa? I'rabnya juga contoh-contohnya. Wa amrun. Kemudian yang kedua dari macam fi'il adalah fi'il amr. Ya. Telah disebutkan bahwasanya fi'il ada tiga macam. Yang pertama fiil madhi sudah kita lewatkan, yang kedua fiil mudhari juga sudah dan yang terakhir adalah fiil amr ini penyempurna yang beliau sempurnakan dalam kitab Mutammima ini. Yang itu tidak ada pada apa? Kitab ala jurumiyah ya. Asalnya enggak ada ya. Amrun wa yu'rafu bidalalatihi 'ala talab wa qabulihi ya al-mukhatabati nahwu qumi wadribi wa minhu hati wa ta'ali. Ya. Wa ta'ala ta'ala. Wa ta'ala, ya alal asah menurut pendapat yang paling sahih. Fil amr itu dikenali dengan penunjukannya kepada tolab, tuntutan. Jadi fil amr itu dikenali dengan maknanya, menunjukkan kepada tolab. Dan tolab ada dua macam. Yang pertama, tolab husulu syai. Tolab husulu syai. Keadaan uh, eh, lam yakun tuntutan untuk terjadinya sesuatu yang tadinya belum terjadi. Seperti kalau kamu katakan kepada orang yang duduk, "Kum, berdirilah." Di sini kenapa? Ada apa? Ada tolak tuntutan untuk apa? Berdiri. Terjadi belum sebelum diperintahkan berdiri nih? Hah? Terjadi belum? Belum. Yang aktif coba. Jangan perhatian nulis, nanti nulis ya. <laughs> belum kan? Ya, di sini apa berarti penunjukannya? tuntutan untuk melaksanakan sesuatu yang belum terjadi agar dikerjakan. Itu mana yang pertama? Tolab husul syai. Yang kedua, tolab al-istimrar. Tuntutan untuk terus-menerus mengerjakannya. Ini contohnya dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabiyyu taqillah." Wahai nabi, bertakwalah kepada Allah. Sebelum diperintahkan nabi sudah bertakwa belum? Sudah. Yang dimaukan dari perintah ini adalah apa? Istimrornya, terus-menerusnya. Juga di dalam firman Allah yang lain, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal ladzi nazzala ala rasulih wal kitabilladzi dan seterusnya. Wahai orang yang beriman, lihat. Berimanlah tuh. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah. Berarti maksudnya ke mana yang berapa? Pertama apa yang kedua? Yang kedua itu al-istimrar. Itu tolak. Jadi fi'il amr dikenali dengan maknanya itu menunjukkan kepada tuntutan untuk melaksanakan sesuatu yang belum terjadi agar dikerjakan atau untuk terus-menerus mengerjakan sesuatu. Seperti kalau kamu melihat ada teman kamu yang serius sungguh-sungguh belajar, antum katakan ijtihad, dia sudah sungguh-sungguh, maksudnya teruslah kamu ijtihad, sungguh-sungguh dalam belajar. Itu tanda yang pertama, tidak cukup. Ini sebagai tanda dari fil amr secara bersendirian nggak bisa. Kenapa? Karena di sana ada isim yang menunjukkan pola, Seperti apa? Soh. Apa mananya soh? Hah? Uskut. Kalau mah, mah apa ya? Ukfuf, tahanlah dari perbuatan. Nazali mananya injil. Ini juga sama menunjukkan pola. Ya. Sehingga untuk e, membedakan dengan isim maka ditambahkan tanda yang atau digabungkan bersamanya tanda yang lain yaitu qabulihi ya al mukhatabah. Selain dia menunjukkan kepada tolab, dia juga harus bisa menerima ya al mukhatabah. Ya untuk seorang wanita yang diajak bicara. Itu. Nah, dengan tambahan ini maka isim yang mengandung mana tolak keluar, iya kan? Ini bukan fil amr. Iya. Seperti dari soh. Ini isim maf'il, Antum katakan ini isim. Kenapa kok dikatakan isim padahal di situ ada tolak? Ya karena dia tidak bisa menerima apa? Ya mau apa? Ya kan nggak bisa sohi. Sohi ini kepada siapapun untuk ajak bicara, ya tetap soh kepada seorang wanita ataupun laki-laki tetap soh, soh, soh, gitu kan. Jadi gabungan dengan ataupun film mudhari eh, fil amr itu di eh, tandanya diketahui dengan terkumpulnya dua tanda. Yang pertama menunjukkan kepada tolab. Yang kedua bisa menerima ya al mukhatabah. Enggak ada cuma kalau dikasih ya bisa, maka ini fil amr. Contohnya kum. Kum. Ini fil apa? Amr. Kenapa? Karena menunjukkan kepada tolab, tolabul qiyam, tuntutan untuk berdiri. Di sisi lain dia bisa menerima apa? Ya mukhatabah ketika yang diajak ataupun yang diperintahkan seorang wanita maka anda mengatakan kumi. ditambahkan apanya? Ya kumi kum tadi ini kum kum Di situ ada pertemuan dua sukun. Sukunya ada pada wawu dan sukunya ada pada mim. Maka dibuang apanya? Wawunya. kum Agak ringan. Ah, ketika setelahnya itu ya papa mimnya jadi kasroh sehingga wawunya bisa dimunculkan lagi. Ya kan? Kumi bukan kumi bukan. Kenapa tidak ada pertemuan dua sukun lagi di situ? Iya kan? Kumi. Iya. Idrib, idribi minhu ah beliau memasukkan sesuatu yang diperselisihkan tentang fi'il amr atau bukannya dan beliau merujukkan ini sebagai fi'il amr wa minhu dan termasuk fi'il amr adalah hat hati dengan kasrah wa ta'ala dengan fathah alal asah menurut pendapat yang lebih sahih ini mengisyaratkan kepada adanya khilaf sebagian ulama seperti sebagian ulama ahli nahu seperti Syari berpendapat bahwasanya hat dan ta'al itu adalah Isim fil amr, isim tapi mana fil amr. Hat mananya nawil, datangkan. Ya. kul hatu burhanakum, datangkanlah bukti-bukti kalian. Ta'al mananya akbil, datanglah kemari, ya, itu. Jadi yang lebih roji hat adalah ataupun hat dan ta'al adalah apa? Fi'il amr. Bukan isim. Apa tandanya? Pertama dia menunjukkan apa? tolam Yang kedua bisa menerima apa? ya ul mukhatabah ketika yang diperintahkannya seorang wanita maka dikatakan apa? Hati. Ta'alai. Hati. Ta'alai. Jadi kalau seorang laki-laki yang kamu perintahkan maka hati dikasroh. Kalau seorang wanita apa? Hati. Ta'ala seorang laki-laki, kalau seorang seorang wanita ta'alai. Kalau dua orang apa? Ha dia ya ta'liya gitu. Ya bukan ta'laya ya, ta'laya, ya. Ta'alaya karena asalnya ya, ya. Kalau jamak ya hatu, ta'alau gitu. I'rabnya bagaimana? Misalkan hati ya Muhammad Alkitab, Alkitab. Wahai Muhammad datangkanlah kitab. Hat apa robnya fil amr mabni ala ala hazilya. Itu irobnya. Mabninya di atas pembuangan ya. Seperti ketika antum mengi'rob iqdi. Qaba yakdi iqdi. Bagaimana i'robnya? Iqdi fil amr, ya kan? Mabni ala hazi alia. Demikian pula hati. Hati fil amr mabni ala hazil ya karena aslinya akhirnya ya gitu kan. Ala hazi alia. Wa fa'iluhu dhamiru wujuban takdiruhu anta ya harfu nida. Kemudian Muhammadu munada. Alkitab maf'ulun bih. Sekarang kalau yang diperintahkan wanita seorang. Hati ya Fatimatu alkitab. Hati kita katakan fi'lun am amr. Mabni ala madza? Al hadzin nun. Ya. Di atas membuangan nun. Seperti kalau antum perintahkan kepada seorang wanita uktubi ya kan uktubi uktub uktubi uktubi Rabi bagaimana itu fil amr mabni al hazinun ya kan karena di afal khamsah maksudnya ya kan ini juga sama afal khamsah ketika bersambung dengan yaul mukhatabah hati fiil amr mabni ala hazinun seperti uktubi Kemudian ya-nya, itu fa'ilnya, ya bomir mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il. Fa'ilnya hati. Mending kalau hati ya jelas al ya. hati ya jelas. Apa Arabnya ya misalkan hati ya fil amr mabni al hadin nun ya kan? Alifnya ta'mir mutasil mabni ala sukun fi mahal rafin fa'il fa'ilnya alif ya Demikian. Sekarang yang ta'al bagaimana? Kalau untuk seorang wanita ta'alai. Kalau ta'ala ya Muhammad. Kemari ya Muhammad ta'ala fil madhi eh fil amr mabni ala madza? Alal hadzi alia. Ala hadzi alia. Ya, karena aslinya ya. Kalau dikatakan ta'alai ya Fatimah tu. Kemarin ya Fatimah. Maka dikatakan ta'alai fi'il amr mabni ala hadzi nun. <laughs> Hadzi nun. Ya. Jangan bingung. Ya. Tak seperti apa? Afal khamsa itu. Yang dijadikan fi'il amr ta'alai. Datang juga yang mengharokati lamnya dengan kasroh cuma lemah ta'ali ta'alai ya. kalau seorang lagi ta'ala ya Muhammad ta'ala ya Fatimah ta'ala ya ya Zaidani gitu kan taala ya Zaiduna gitu kan hati ya Muhammad alkitabah hati ya Fatimah alkitab hati ya ya Muhammadani Alkitab dan seterusnya. Siapa ini? Jadi ha dan ta'al adalah apa? Fi'il amr itu yang sahih. Dan irobnya tadi harus dipahami dan dihafalkan. Iya untuk satu orang laki-laki hati. Satu orang perempuan hati. Dua orang laki-laki atau perempuan sama, hati Ya, hatu. Hatina ya berarti ya kalau untuk seorang uh, kalau yang diajak bicara jamak perempuan hatina berarti hatina. Kemudian ta'alnya seorang laki-laki ta'ala, seorang wanita ta'alai, dua orang laki-laki atau perempuan sama ta'ala ya. Jamak laki-laki ta'alau. Qul ta'alau atlu ma rabbukum 'alaikum. Kemudian untuk jamak wanita ta'alaina fata'alaina umatti'kunna wa sarihkunna saruhan jamil ada kan dalam surat al hazab kan? Nah itu. Dihafalkan ya. Sudah habis waktunya ya sedikit-sedikit tapi yang penting jadi ambil faedahnya ya atau satu lagi ya tanggung ya huruf atau langsung pelajarannya biasa langsung masuk gak hah tanggung <laughs> wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li ka hal wa fi walam huruf adalah apa yang tidak cocok bersamanya tanda isim tidak cocok pula bersamanya tanda fil. Kalau ada satu kalimat dikasih tanda isim nggak bisa masuk, dikasih tanda fil juga nggak bisa masuk, maka itu adalah apa? Huruf Beliau contohkan di sini dengan tiga contoh. Hal fi lam. Ini mengisyaratkan kepada kepada bahwasanya huruf itu ada tiga macam. Huruf itu ada tiga macam. Yang pertama mustarok. Yang kedua muhtas. Mustarok maksudnya apa? Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Seperti hal. Ini mustarok. Bisa masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Contohnya apa hal yang masuk ke isim? Hal Muhammadun. Misalkan apa? zahaba ataupun hal hal hal zaidun qaimun apa yang misalnya bisa juga kepada film mudhari hal yakumu zaidun dan yang musyarak ini sukanya nggak meramal jadi huruf-huruf yang musyarak nggak beramal seperti lihat hal zaidun imun nggak berpengaruh kan hal yakumu nggak berpengaruh yang kemudian yang kedua muhtas khusus muhtas ada dua yang pertama muhtasun bil ismi khusus masuk isim seperti fi ya Jalasu fil masjidi. Yang kedua mukhtas bil fi'li, khusus masuk ke fi'il mudhari, tadi lam. Lam yakum Muhammadun. Ah, yang mukhtas ini biasanya beramal. Iya kan beramal. Seperti jalasu fil masjidi. Kasar kan al masjidi? Kenapa? Karena kemasukan huruf yang mukhtas yaitu fi. Lam yakum Muhammadun, yakum. Di sini lam beramal, menjazibkan yakum. Ah itu. Mungkin cukup sampai di sini. Jadi lojah difahami baik-baik. Iya. -baik. Subhanakallah bihamdik. Asyadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.